Pada pertemuan pertama dan kedua kita telah mengetahui bersama bahwa pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan berdasarkan Rukyatul Hilal dan tidak bersandar pada ilmu hisab atau ilmu falak. Kemudian kita juga mengetahui bahwa seseorang yang berada di suatu negeri maka pelaksanaan ibadah puasanya Demikian pula pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha sesuai dengan keputusan pemerintah di negaranya. Maka pada pertemuan yang ketiga ini insya Allah kita membaca faidah-faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala sebagaimana dalam tulisan beliau Nubadun Fisyam selayang pandang tentang asyam tentang puasa terkhusus puasa di bulan suci Ramadan. Qala rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فهذه نبذ في الصيام وحكمه وأحكام الناس فيه والمفطرات والمفطرات وفوائد أخرى على وجه الإيجاز setelah beliau menyebutkan mukaddimah kemudian beliau berkata fahadihi nubadun fisyam maka ini adalah selayang pandang tentang puasa wa hukmihi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa wa aqsamin nasi fihi dan jenis-jenis manusia terkait dengan ibadah puasa wal mufattirat demikian pula pembatal-pembatal puasa wa fawaida ukhra ada wajhil ijaz serta faidah-faidah lainnya yang akan disebutkan dalam keadaan ringkas. Beliau menyebutkan yang pertama asyam Beliau sebutkan definisi asyam siyam wa ta'ala bi tarkil mufattirati min al fajr ila hurub al shams asyam adalah at-ta'abbud lillah. Suatu bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala bitarkil mufattirat dengan cara meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal-pembatal puasa? Nanti akan kita pelajari ada delapan. Mentulur il fajri sejak terbitnya fajar. Terbitnya fajar, fajar yang dimaksud di sini adalah fajar sadiq yaitu pertanda masuknya waktu sholat subuh. Ila guru bisyams hingga terbenamnya matahari. Inilah yang dimaksud dengan ibadah puasa. Dikatakan dia sebagai ibadah karena memang puasa di bulan suci Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkannya. Segala yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya maka termasuk dalam tiga ibadah. Kemudian kita mengetahui tentang kefiah global, tata cara global berpuasa, yaitu dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Apabila hal-hal tersebut dilakukan maka akan membatalkan puasa. Kita pun tahu waktunya yaitu sejak terbitnya fajar, sejak masuk waktu sholat subuh hingga terbenamnya matahari yaitu masuknya waktu sholat maghrib. Kemudian beliau berkata, yang kedua, siamu Ramadan ahadu arkanil Islamil azimah. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang agung. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah wa iqamis salat menegakkan salat wa itaiz zakat menunaikan zakat wa shaumi ramadan dan berpuasa di bulan suci Ramadan wa hajjil baitil haram dan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Asyahid dari hadis ini penekanan yang penting kita perhatikan dari hadis ini adalah pada ucapan beliau alaihi salatu wassalam wa saumi dan puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Dari sini kita mengetahui tentang definisi puasa dan kita mengetahui pula tentang kedudukan puasa di bulan suci Ramadan. Qala rahimahullahu taala an-nasu fis manusia Fisiam terkait dengan ibadah puasa Jadi jenis-jenis manusia, macam-macam manusia terkait dengan ibadah puasa Al-awwal, yang pertama As-sawmu wajibun ala kulli muslimin Balighin Aqilin Qadirin Muqimin as sawm puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Wajibun wajib. Wajib yang dimaksud di sini adalah wujuban ainian, fardu ain. Mengenai masing-masing pribadi, masing-masing individu yang tercakup pada kriteria yang akan disebutkan ala kulli muslimin atas setiap muslim balirin baligh aqilin berakal qadirin mampu muqimin dalam kondisi mukim bukan musafir ada penjelasan yang lain khalin minal mawani'i ay al haid wan nifas tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Dalam hal ini adalah bagi wanita haid dan nifas. Jadi seseorang yang wajib mengerjakan ibadah puasa Ramadan apabila dia sebagai seorang muslim. Kalau selain muslim tidak wajib. Karena orang kafir tidaklah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, fala yuqbala minhu. Maka sekali-kali tidak akan diterima darinya wahwa fil akhirati minal khasirin dan dia kelak di akhirat dalam keadaan merugi. Sehingga ibadah puasa di bulan suci Ramadan hanya diwajibkan kepada seorang muslim. Tentunya berlaku pula bagi seorang muslimah. Karena para ulama menyebutkan bahwa an-nisa ikut rijal fi syariah. Kaum wanita adalah saudara kandung laki-laki dalam syariat ini. Apabila ada suatu kewajiban, ada suatu syariat yang berlaku bagi kaum lelaki, maka berlaku pula bagi kaum wanita. Kecuali jika ada pengkhususan bahwa syariat tertentu amalan tertentu, perintah tertentu hanya terkait dengan dengan kaum lelaki. Atau sebaliknya, hanya terkait bagi kaum wanita maka tidak berlaku bagi kaum lelaki. Balirin balik telah mencapai usia balik. Seseorang dikatakan balik Balik ini adalah satu marhalah, satu fase di antara marahil, di antara fase-fase perjalanan seorang. Dia biasa melalui masa anak-anak, masa balita, bawah lima tahun. Biasanya anak di bawah lima tahun ini masih belum banyak mengerti, belum bisa membedakan hal-hal yang serupa. Walaupun mungkin ada anak tertentu usia lima tahun sudah mengerti. Nah, usia di atas ini diistilahkan dengan usia tamyiz. Biasanya kalau anak usia SD memasuki usia tamyiz, dia dikatakan sebagai seorang anak yang mumayyiz, bisa membedakan uh, dua hal yang mirip. Kalau hewan bisa membedakan antara sapi dengan kerbau atau yang semisalnya. Nah, usia tamyiz atau seorang anak yang mumayyiz ini persis di bawah usia balik. Kelas 1 biasanya sampai kelas 6. Walaupun usia balik juga relatif. Kadang-kadang anak di usia kelas 6 sudah memasuki usia balik. Ada yang belum. Oleh karena itu, ulama menyebutkan tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu ada kurang lebih ada empat. Yang pertama ketika seseorang berusia 15 tahun. Jika tidak ada tanda-tanda yang lain. Yang kedua, tumbuh bulu kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, keluar mani baik dalam kondisi ihtilam, dalam kondisi tidur, bermimpi, merasakan sesuatu kemudian keluar mani, atau dalam kondisi yakubatan, dalam kondisi terjaga tidak tidur, dia keluar air mani. Yang keempat, bagi kaum wanita apabila memasuki usia haid. Dan ini juga relatif. Ada anak usia kelas 4 SD sudah haid. Ada yang kelas 3 SMP masih belum haid. Maka ini diantara tanda-tanda al-bulu. Sehingga syarat yang kedua adalah balik. Seorang muslim atau muslimah dalam kondisi balik. Berarti ketika belum mencapai usia balik dia belum berkewajiban menjalankan puasa Ramadan. Walaupun nanti akan ada pembahasan anjuran untuk berpuasa bagi anak-anak. Aqil ala kulli muslimin balighin aqilin. Aqil berakal. Dan syariat ini Allah jadikan sebagai taklif, sebagai kewajiban bagi akil baligh, berakal kemudian mencapai usia baligh. Orang yang tidak berakal dalam artian gila misalnya, maka tidak ada kewajiban berpuasa atau orang yang sudah lanjut usia memasuki usia memasuki masa-masa pikun sudah makan katanya belum sudah sahur katanya belum jam 6 sahur lagi duhur sahur lagi katanya belum sahur nah, ini tidak tidak wajib karena dia tidak berakal atau anak yang tidak gila tetapi idiot Ma'tu. maka hukumnya seperti orang gila dihukumi seperti orang gila dan Rasul alaihi salatu bersabda rufi'al qalamu an thalatin. diangkat pena dalam artian tidak ada beban kewajiban dari tiga jenis orang. Anin imi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis saghiri hatta yakbura, anak kecil sampai dia besar. Dalam artian mencapai usia balik Wa anil majnuni hatta yaqila aw yafiqa. Dan dari orang gila sampai dia sembuh menjadi berakal atau sadar. Sehingga e, syarat berakal ini merupakan syarat terpenting di antara syarat-syarat penting wajibnya seseorang untuk melakukan ibadah puasa. Qadirin, qadir di sini maksudnya adalah mampu. Mampu untuk mengerjakan puasa Apa maksudnya mampu untuk mengerjakan puasa? Ya kadang-kadang seseorang datang sakit. Fisiknya menjadi lemah. Tidak mampu lagi untuk berpuasa. Berarti di hari itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Namun ada konsekuensinya mengganti di hari lain. Eh, orang yang sakit seperti ini tentu sifatnya tidak permanen. Kondisi tertentu dia sehat kembali, maka berarti berkewajiban untuk mengerjakan puasa. Ada orang yang tidak mampu, ketidakmampuannya bersifat terus-menerus. Seperti orang yang lanjut usia, fisiknya sudah lemah. Apalagi terkena penyakit lemah yang yang kronis. Fisiknya lemah sudah tidak mampu untuk berpuasa. Maka jika dia sebagai seorang yang akil masih berakal kemudian tentu dia seorang muslim atau muslimah pada asalnya kewajiban masih mengenai dia, namun karena kondisi dia yang lemah, secara berkesinambungan ada toleransi dalam syariat ini. Boleh untuk tidak berpuasa, namun mengganti puasanya tersebut dengan cara apa? Dengan cara it'am, memberi makan fakir miskin. Kalau orang yang kondisinya lemah, sakitnya sakit yang sifatnya tidak permanen, dua tiga hari sehat maka konsekuensi atas dia tidak berpuasa mengganti puasa di hari lain di luar bulan Ramadan tentunya tidak berpuasa dua hari mengganti dua hari tidak berpuasa tiga hari mengganti tiga hari dan tidak harus berurutan di dalam menggantinya namun orang yang tua renta yang fisiknya lemah tidak mampu lagi berpuasa maka menggantinya tidak dengan puasa tetapi dengan membayar fidyah memberi makan fakir miskin bisa dalam bentuk bahan makanan bahan eh, makanan pokok mentah beras misalnya seukuran kurang lebih setengah dari zakat fitrah untuk sehari atau makanan siap saji satu porsi ada nasinya ada lauknya lengkap tidak harus mewah dan tidak pelit-pelit juga tapi sedang sedang-sedang satu porsi ini bisa untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan sehari. Kalau dia tidak mampu, termasuk orang yang secara finansial kurang, maka yang membayarnya atau mengadakannya adalah ahli warisnya. Dalam hal ini anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya adalah mukim. Di antara syarat wajib berpuasa adalah kondisi seseorang sebagai mukim. Mukim lawan dari musafir. Nah, apabila seseorang berposisi sebagai musafir, orang yang bepergian meninggalkan kotanya, maka sudah terhitung sebagai seorang musafir. Dia mendapatkan toleransi, mendapatkan keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan rukhsah ini boleh diambil, boleh tidak. Ada silang pendapat di antara para ulama mana yang lebih utama. Diambil ataukah tidak diambil. Namun dikembalikan kepada masing-masing pribadi mana yang lebih mudah bagi dia. Kalau sekiranya perjalanan safarnya tidak melelahkan misalnya, yang masih merasa nyaman dari Jember mau ke Surabaya, kebetulan naik pesawat, terasa ringan sampai di Surabaya melakukan aktivitas ya mampu berpuasa dan nyaman maka tidak mengapa berpuasa tapi jika seseorang merasa berat dalam safarnya yang sampai memudaratkan berdampak negatif bagi fisiknya, bagi kesehatannya, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak hanya lebih utama tetapi wajib bagi dia untuk berbuka karena sudah pada tahapan memudaratkan fisiknya, kesehatannya. Jadi kita kembali kepada kriteria orang-orang yang wajib berpuasa yaitu seorang muslim kemudian balik kemudian berakal, yang keempat wajir mampu untuk berpuasa dan yang kelima posisinya sebagai seorang mukim. Apabila lima syarat ini ada pada seseorang, maka berarti dia wajib berpuasa. Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Syarat berikutnya ada tambahan Khalid minal mawani' ay al haid wan nifas. Ini berlaku bagi kaum wanita. Jika datang bulan, maka secara otomatis dia tidak bisa berpuasa. Karena wanita yang datang bulan tidak diperkenankan dalam syariat ini untuk berpuasa. Sudah ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Demikian pula wanita yang nifas pasca persalinan. Dia mengalami kondisi nifas. Maka selama dia masih dalam kondisi nifas, walaupun berhari-hari, maka dia tidak boleh untuk berpuasa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah menjelaskan lebih lanjut syarat-syarat tadi terkhusus lawan dari syarat yang tadi telah disebutkan. Beliau sebutkan pada poin 2, al-kafiru la yasum. Orang kafir dia tidak boleh berpuasa. Wala yajibu alaihi qada'us shaum idza aslam. Dan apabila dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengkodok tidak berkewajiban membayar mengganti puasa yang selama ini ditinggalkan. Seorang pada usianya yang ke-40 mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam. Kemudian datang bulan suci Ramadan. Berarti dia wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana tahun-tahun yang sebelumnya? Maka puasa Ramadan tahun-tahun sebelumnya tidak wajib untuk menggantinya. Mengapa? Karena ketika itu dia masih dalam kondisi kafir. Poin yang ketiga as-saghir ladhi lam yablugh la yajibu alaihi saum lakin yu'maru bihi liya'tadahu persiapan berapa menit lagi sudah baiklah kita akhiri sampai di sini insyaallah pembahasannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang wallahu a'lam bissawab sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin